kita akan membahas salah satu dari dosa-dosa besar sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Kabair yaitu al-ujub bangga diri penulis mengatakan babu zikril ujub bab tentang bangga diri al-ujub bangga diri seperti disebutkan oleh sebagian ulama merupakan awal daripada sifat kesombongan. Ketika seseorang memiliki al-ujub, bangga diri dan itu terus ada pada seseorang pada dirinya ketika ada orang lain dia pun akan sangat mungkin merendahkan orang lain ketika itulah terjadi al-kibir kesombongan dari bangga diri berkembang menjadi kesombongan. Sementara sikap dan sifat sombong telah diterangkan melalui pertemuan yang lalu juga merupakan salah satu dosa besar yang sangat berbahaya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam para pelakunya bahwa ia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, sekarang disebutkan di sini bab al-ujub. Kemudian beliau penulis rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ma'arij ayat yang ke-27 walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Dan mereka adalah orang-orang yang merasa takut min adabi rabbihim dari adab Rabb mereka. Yang disebut di sini adalah uh, sifat dari sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah. Pada rangkaian ayat-ayat sebelum ini pada surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat baik mereka. Mereka selalu menjaga salat. Mereka selalu menunaikan hak-hak pada harta benda mereka dan mereka membenarkan dan mengimani hari kemudian serta mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan bangga diri? <clears throat> Kenapa disebut ayat ini dalam bab ini? Karena sifat bangga diri sangat bertolak belakang dengan sifat hamba-hamba Allah yang soleh. Sifat hamba-hamba Allah yang soleh takut akan adab Allah karena merasa uh, khawatir terhadap amal-amalnya. Ya, seorang yang bertakwa kepada Allah menyadari bahwa amal yang dia lakukan Sekalipun dia banyak sholat Sekalipun dia banyak zakat Sekalipun dia banyak beramal Kebaikan-kebaikan Tetap ada rasa khawatir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetap ada rasa uh, Takut Jangan-jangan amal yang dia lakukan selama ini Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang menjamin Tidak ada yang menjamin Wahyu telah putus kalau dulu di zaman para sahabat sebagian dijamin masuk surga sementara mereka masih hidup dan mereka tidak kemudian bangga diri dengan itu. Sekarang tidak ada berita bahwa seseorang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Kita nggak tahu. Sebesar apapun yang kita lakukan belum ada jaminan bahwa yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat seperti ini tentu kalau ada dalam diri seseorang tidak mungkin dia berbangga diri. Seorang yang berbangga diri berarti dia seolah-olah menilai dirinya jelas sebagai orang yang baik, menilai dirinya bahwa dia telah banyak berbuat amal apa yang dia lakukan diterima di sisi Allah sehingga berbangga dengan itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah sehingga tidak akan berkumpul dalam jiwa seseorang sifat uh, khawatir terhadap dirinya dan sifat bangga diri. Yang bangga diri tidak akan punya sifat khawatir terhadap amal-amalnya, sebaliknya juga yang punya kekhawatiran dia tidak akan bangga diri dan itulah orang-orang yang soleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain semakna dengan itu juga surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 Allah berfirman walladzina yu'tuna ma wa kulubuhum majilah annahum ila rabbihim raji'un dan mereka yang melakukan apa yang mereka lakukan Sementara kolbu mereka dalam keadaan takut, khawatir. Bahwa mereka nanti kelak akan kembali kepada Rob mereka. Nah, di sini Allah mengatakan sebagai pujian bagi mereka, yaitu mereka yang berbuat perbuatan-perbuatan dan mereka khawatir. Mereka takut. Nah, apa yang dimaksud Sempat ditanyakan hal ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Nabi radhiyallahu anha. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang minum khamr, mereka yang mencuri dan mereka takut? Kata Nabi SAW, La ya bintas siddiq. Bukan, bukan mereka ya, wahai putri as-siddiq. Bukan itu yang dimaksud. Walakinnahumul ladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka khawatir kalau-kalau amal-amal mereka tidak diterima. Nah ini. Jadi yang dimaksud ayat itu adalah yang beramal, beramal soleh dengan berbagai macam amal soleh kemudian ada kekhawatiran jangan-jangan amalnya enggak diterima. Nah, ini yang namanya tadi musyfikun. Takut, khawatir. Jelas kalau seperti ini mana mungkin berbangga diri Mana mungkin memiliki sifat ujub? Tidak mungkin dia akan memiliki sifat bangga diri. Nah, kata Nabi berikutnya, ulaikal yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang akan bersegera dalam kebaikan. Yang juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi ahibbati fillah rahimakumullah eh, ini merupakan sifat seorang mukmin ya, beramal dan khawatir. Kalau orang-orang munafik sebaliknya sudah amalnya sedikit atau bahkan tidak beramal tapi enggak punya rasa takut, enggak punya kekhawatiran, bahkan bangga diri. Ini adalah sifat mereka orang-orang munafik. Ikhwani din rahimakumullah Disebutkan pula di sini oleh penulis rahimahullah Ruya Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala al-halaku fi ithnain al kunut wal 'ujub. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan al-halaku fi ithnaini. Kehancuran, kebinasaan itu pada dua perkara. Ya, kehancuran Kebinasaan itu akan ada pada dua perkara. Dua sebab pokok yaitu al-qunut wal ujub. Al-qunut artinya putus asa dari rahmat Allah. Wal ujub artinya bangga diri. Nah, ini kata Ibn Mas'ud merupakan sebab utama dari suatu kehancuran. Ya, ketika orang itu memiliki sifat al kunut <clears throat> yaitu apa? E, putus asa dari rahmat Allah, maka ya tentu dia tidak akan lagi bersemangat untuk beramal soleh. Tidak ada lagi semangat untuk taubat. <clears throat> Sehingga ibarat kata orang sudah sudah kepalang basah ya sudah kepalang basah. Sehingga terus dia berbuat kejelekan, keburukan, maksiat dan lain-lain dengan anggapan sudah tidak mungkin diampuni. Nah, ini sumber kehancuran. Kalau orang sudah punya perasaan seperti itu ya terus akhirnya waktu yang ada, kesempatan yang ada bukan dimanfaatkan untuk bertobat dan memperbaiki tapi justru dipakai untuk perbuatan yang semakin menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Akibat dari apa? Putus asa. Yang kedua, nah yang terkait dengan bab kita kata Ibnu Mas'ud adalah al-ujub, bangga diri. Bangga diri juga merupakan suatu sebab kebinasaan, ya. Bangga diri merupakan suatu sebab kebinasaan. <clears throat> Ikhwan fi din rahimakumullah kita ingat tentunya apa yang dilakukan iblis ya. Sebelum dia sombong terhadap Nabi Adam, merendahkan Nabi Adam, dia bangga diri, ana khairun minhu, ya kan? Saya lebih baik darinya. Khalaqtani tani minar, wa tahu mintin, Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dia ya. punya sifat ujub, bangga diri dengan itu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuhlah dia dalam dosa yang sangat besar yaitu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pelajaran-pelajaran yang lain dari berbagai macam kisah ya, Firaun, Namrud, <clears throat> eh, Korun. Nah, mereka orang-orang yang seperti itu kalau kita lihat maka kita akan dapati di sana tetap ada sifat-sifat ini, ya, bangga diri ini. Sehingga dengan itu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dulunya seorang raja Firaun, Namrud tapi mati dalam keadaan terhina. Korun seorang kaya raya mati dalam keadaan terhina. Nauzubillah ya. Jadi ini semuanya adalah akibat ya. Di antaranya adalah akibat daripada sifat al-ujub, bangga diri. Nah, maka begitu pula pada diri kita masing-masing. Kalau ada sifat bangga diri, maka artinya kita terancam untuk jatuh dalam suatu kebinasaan Nauzubillah min dzalik kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut maka bersihkan diri kita dari al-ujub bangga diri itu ikhwan din rahimakumullah eh, seperti yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah terkait dengan riwayat ini dan yang sebelumnya ayat Al-Quran yang kita baca memang seorang muslim seperti diterangkan oleh ulama harus memiliki dua sifat ya dalam berbagai keadaannya yaitu apa al khawfu war raja rasa khawatir dan mengharap tidak khawatir terus putus harapan, akhirnya jadi putus asa itu, kunut. Tidak pula uh, mengharap terus penuh dengan harapan, tidak punya kekhawatiran, akhirnya ya bangga diri itu. Nah, dalam kondisi apapun kata para ulama, seorang muslim harus antara al khawfu war raja. Kekhawatiran dan harapan. Ya. Ketika dia beramal soleh Apapun amal soleh yang dia lakukan Di satu sisi berharap semoga Allah menerima Amal itu Berharap semoga mendapat Ridha Allah Mendapat surga Allah Sebagai balasan bagi mereka yang beramal Ini harapannya Tapi juga ada kekhawatirannya Yaitu apa? Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah ya Jangan-jangan ikhlasnya kurang ya Jangan-jangan tidak sesuai contoh Rasulullah sehingga justru menjadi malapetaka buat kita. Nah, itu mestinya yang ada pada jiwa seorang muslim antara al-khaufu war-raja. Rasa khawatir dan berharap. Seperti kata ulama, nah, itu ibarat dua sayap burung ya. Itu ibarat dua sayap burung yang senantiasa mesti ada. Salah satunya hilang, maka oleng dia. Ya, akan jatuh dia. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Begitu pula dalam keadaan misalnya jatuh dalam perbuatan dosa. Sekalipun dalam hal ini jatuh dalam perbuatan dosa, tentu dia di satu sisi takut khawatir jangan-jangan ini peringatan dari Allah, azab darinya. Jangan-jangan ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan saya. Dan juga di sisi lain mengharap semoga dengan ini ya kemudian dia sadar ada hikmah di baliknya sehingga dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan e, semakin memperbaiki amal-amalnya. Ya, begitu. Jadi seorang muslim senantiasa dalam keadaan al-khauf war raja. Disebutkan dalam ayat ya bahwa para nabi eh, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban wa rahaba. Mereka memohon kepada kami dalam keadaan raghab dengan penuh harapan. Wa rahab dengan juga penuh rasa takut. yakni banyak e, berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan juga banyak rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu para nabi seperti itu Walaupun kita tahu amal mereka sudah begitu banyak ya. Mereka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Jangan ditanya lagi tentang keikhlasan mereka Tentang kebenaran amal mereka Perjuangan mereka Sudah nggak perlu ditanya Semua kita mengakui Tapi namun demikian para, para nabi itu Mereka tetap ada rasa apa? Rahab, kekhawatiran Nah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya, tentu mesti lebih besar lagi ya, eh, kekhawatiran kita. Ya, karena kita ya tentu sangat jauh sekali dari derajat mereka para nabi dalam hal iman, amal, ya, dan berbagai sisi keagamaan. Kita sangat jauh. Kalau para nabi saja tetap ada rasa khawatirnya bagaimana dengan kita sebagai orang-orang biasa yang memang penuh dengan kesalahan, kekeliruan dan dosa-dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah disebutkan oleh penulis sebuah riwayat dari al bukh eh, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya anna rajulan dzukira 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang disebut namanya di sisi Rasulullah. Fa'athna 'alaihi rajulun akhar. Maka uh, dipujilah orang itu oleh orang lain dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Fa'athna 'alaihi rajulun khaira. Fa'athna alaihi rajulun khaira. Maka seseorang menyebut Nyebut kebaikan orang itu dan memujinya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wai hak qata'ta 'unuqa sahibik." Kasihan kamu ini, ya. Kamu ini berarti telah memotong leher saudaramu kamu ini telah mencelakakan saudaramu. Raddadahu miraran. Nabi menyebutnya berulang-ulang. yakni ini ingkar Nabi terhadap perbuatan sahabat yang memuji-muji di hadapan saudaranya yang lain. Ya. Anggap misalnya memang orang itu orang baik, ya, orang baik. Ketika kebaikan-kebaikannya disebut dengan pujian-pujian di hadapan dia juga akhirnya yang tadinya mungkin ikhlas tidak pingin sesuatu apapun ya tanpa pamrih dia berbuat betul-betul karena Allah gara-gara disebut-sebut dipuji-puji di hadapannya akhirnya bisa timbul apa rasa bangga dirinya bisa timbul ketidakikhlasannya maka Nabi katakan kamu dengan muji-muji di hadapan itu ibaratnya motong leher dia, mencelakakan dia. Mungkin niatnya baik, niatnya bagus. Tapi itu tetap tidak bagus, akibatnya bisa berbahaya. Ya. Seperti disebutkan pula oleh para ulama ibaratnya memotong tanpa dengan pisau memenggal kepala tanpa dengan pisau yang seperti itu. Berbahaya. Makanya eh, Nabi SAW tidak menyukai hal yang seperti itu. Sampai pun terhadap beliau sendiri. Nanti kita akan lihat sebagian riwayat ya. Nabi SAW mengingkari kepada mereka yang langsung memuji Nabi di hadapan Nabi dengan pujian-pujian yang Nabi khawatirkan dari pujian-pujian tersebut hal-hal yang tidak baik. Nah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada sahabat itu, Inka kana ahadukum madihan la mahalata falyakul ahsibuhu kada wa kada. Inka na yara annahu kadhalik wa hasibuhu 'ala Allah wa la uzakki 'ala Allah ahada." Kata beliau, bila seseorang di antara kalian mesti memuji yang lain kondisi menuntut ya mau tidak mau mesti menyebut maka Nabi katakan kalau mesti seperti itu katakan ah kada wa kada ya dalam uh, apa perkiraan saya atau menurut saya atau yang saya ketahui dia begini-begini ya jadi uh, di satu sisi juga jangan sampai kemudian dia pun keliru ya. Jadi ini ada dua hal yang dikhawatirkan kalau begitu ya. Di satu sisi bisa mengakibatkan orang yang dipuji kemudian kehilangan keikhlasan atau terjangkiti sifat bangga dirinya. Di sisi yang lain jangan-jangan sudah kadung nyebut-nyebut kebaikannya dipuji-puji ternyata hakikatnya nggak seperti itu. Itu kan juga mungkin terjadi, ya kan? Mungkin sekali. Yang dia ketahui begitu, tapi orang lain mengetahui beda. Mungkin seperti itu. Makanya Nabi katakan, pastinya kalaupun mesti menyebut katakan ahsibuhu kada wa kada. Menurut saya yang saya ketahui dia begini dan begini orangnya. Ya, sebutkan yang baik eh, ketika dia mesti menyebutkan seperti itu. Ingkana yara annahu kadzalik bila dia melihat memang seperti itu. Wa hasibuhu Allah. Dan Allah lah yang eh, mengetahui, Allah yang apa betul-betul menghisap amalnya nanti. Saya tahunya begini. Tapi Allah yang Maha tahu. Allah yang menghisap amalnya kelak. Atau juga disebut wala uzakki 'alallahi ah wala uzakki 'alallahi ahadan. Saya tidak mentazkiyah, tidak menganggap baik seseorang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya ketahui tapi Allah yang Maha tahu. Saya nggak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan orang tersebut. La uzakki 'alallahi ahadan. Jadi E, betul-betul di sini oleh Nabi SAW diberi bimbingan yang semestinya dalam bab memuji ini karena ada dua kekhawatiran besar. Ya, di satu sisi dikhawatirkan timbul ujub bangga diri pada orang yang dipuji, di sisi lain jangan-jangan ketika dia sudah kadang memuji-muji ternyata keliru. Ya, ternyata dia nggak pantas dipuji-puji dengan pujian seperti itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah seperti yang tadi saya sebutkan, hal ini ternyata juga dilakukan Nabi SAW terhadap dirinya ketika e, beliau SAW dipuji-puji oleh orang lain. Ya. Atau beliau mengingatkan sahabat ketika sahabat itu memuji-muji dirinya. Sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, anta sayyiduna wabni sayyidina engkau adalah panutan kami pimpinan kami dan engkau adalah anak dari panutan kami dan pimpinan kami padahal ini kalau secara kenyataan kan memang betul ya dalam arti nabi memang begitu ya sayyidul kaum dan dari keturunan eh, yang seperti itu juga walaupun bapaknya kakeknya Waktu itu masih jahiliyah tapi kan secara status ya dalam kehidupan bermasyarakat mereka tokoh-tokoh ya. Nah, sahabat itu mengatakan seperti itu, engkau adalah sayyid kami dan putra sayyid kami. Nabi SAW langsung mencegah untuk uh, melebihi dari itu. Khawatir kalau dibiarkan nanti bisa menambah kepada yang e, dilarang ya maka Nabi katakan as-sayyid Allah kamu mengatakan sayyid sayyid sayyid kami sayyid yang sesungguhnya adalah Allah tabaraka wa taala kata beliau nah ini e, maksud Nabi SAW untuk mengingatkan mereka agar jangan melampaui batas. Walaupun masih benar dikatakan Nabi Sayyid kami. Ya ini pengucapan biasa ya, bukan dalam dikir. Dalam dikir urusannya beda lagi. Tapi dalam omongan biasa boleh kita mengatakan Nabi Sayyid kami, Sayyiduna. Memang beliau adalah pimpinan dan tokoh dan panutan bagi kami. Nah begitu. Itu masih dibenarkan. Tapi Nabi ingatkan sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Maksudnya di sini walaupun ini benar hati-hati. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kalian terseret oleh syaitan sehingga mengatakan kata-kata yang lebih daripada itu. Ya. Disebutkan eh, qul bi qaulikum au ba'di qaulikum. Ucapan ucapan kalian ini atau sebagiannya saja wala yastajriyannakumus syaitan jangan sampai kalian terseret oleh syaitan ya jangan sampai kebablasan kalau bahasa kita kurang lebih begitu ya di kesempatan yang lain juga disebutkan ya sahabat mengatakan anta afdaluna fadla Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Kita katakan memang betul, ya kan? Betul. Tapi Nabi nggak rela kalau kemudian ini dibiarkan akhirnya apa? Merembet ke yang lain. Jangan. Nabi katakan tadi, "Qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan." Cukup kata-kata ini kalian. Ya, jangan kalian terseret oleh syaitan. Dalam hadis yang lain Nabi katakan apa? Innama ana abdun fakulu abdullah wa rasul. Saya ini hanya seorang hamba. Katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Jangan kalian puji-puji aku melebihi batas seperti orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Sampai pada tingkat menuhankan nabi. Nah, lihatlah Ikhwani fidin rahimakumullah bagaimana sikap-sikap Rasulullah yang menunjukkan yakni tawaduknya beliau dan bersihnya beliau dari sifat-sifat ujub bangga diri dan kesombongan apalagi. Ya, walaupun beliau seperti yang dikatakan sebagai sayyid al-qaum, sebagai afdal al-qaum, orang yang paling baik, tapi beliau khawatir tadi. Kalau kalau Ucapan-ucapan orang kemudian melampaui batas. Tidak kemudian beliau juga bangga diri. Ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain tidak. Ya, beliau dengan kondisi sebagai nabi dan rasul, orang yang paling baik tetap mengetahui kebaikan orang lain, mengetahui kedudukan Abu Bakar, kedudukan Umar dan kedudukan para sahabat. Ya. Inilah Rasulullah alaihi Terkait dengan hal ini, pujian-pujian terhadap Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana sifat dan sikap orang-orang munafik, ya. Kalau orang-orang munafik tentu eh, jauh dari bimbingan ya karena mereka ya orang-orang munafik namanya juga. Ya. Allah ceritakan pada surat Al-Munafikun ayat-ayat pertama ya. Idza al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kalau orang-orang munafik datang kepadamu mereka akan mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah tahu bahwa engkau adalah Rasul Allah. Dan Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Nah, lihat. Orang-orang munafik memuji-muji Nabi dan bersaksi bahwa mereka mengakui kerasulan Rasulullah SAW tapi dusta. Ya. Ini orang-orang munafik. Ikhwan fi din rahimakumullah. Eh, ini sifat mereka karena mereka punya tujuan-tujuan ya punya maksud-maksud dalam memuji-muji orang lain. Maksudnya di sini bahwa pujian-pujian itu ketika di hadapan orang ya bisa menjatuhkan seseorang. Jatuh bagaimana? Ya, jatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia akhirnya apa? Bangga diri. Kalau Nabi alaihi dipuji seperti itu, ya, beliau tetap terjaga dan beliau bahkan mengingatkan tapi orang lain kalau kita kita dipuji ya selain beliau orang-orang biasa tidak aman untuk jatuh dalam apa bangga diri tadi betapa banyak orang yang memang suka dipuji suka dibanggakan suka diacungi jempol ya betapa banyak sehingga ketika ada pujian, sanjungan semakin apa? Semakin besar rasanya. Ya, semakin tinggi rasanya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Ini yang harus kita sadari. Ini sifat manusiawi yang seperti itu banyak ada pada e, diri-diri diri -diri kita. Maka dari itu Allah juga mengingatkan dalam surat An-Najm ayat yang ke-32 fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa fala tuzakku anfusakum jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian huwa a'lamu bimanittaqa Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa siapa yang bertakwa kepada Allah jangan sekali-kali kita merasa diri kita suci diri kita bersih diri kita sudah oh, apa namanya imannya tinggi jangan ya Allah lebih tahu siapa kita ya bahkan dulu ulama mengatakan jangan orang mengatakan saya ini seorang mukmin tapi katakan saya mukmin insya Allah ditambah dengan kata insya Allah ini yang lebih afdol walaupun ulama mengatakan boleh saja sebetulnya e, kalau tidak dengan niatan membanggakan diri, tidak dengan niatan memastikan dirinya sebagai mukmin yang diterima. Kalau memastikan bahwa dirinya sebagai mukmin yang diterima apa atau berbangga diri dengan itu, nah ini nggak boleh ya. Tapi di sini ulama tetap mengatakan disunahkan atau lebih afdal ketika dia mengatakan dan menyebutkan identitasnya tetap ditambahi insyaallah saya mukmin insyaallah. Nah, lihatlah sampai sedemikian rupa kehati-hatian para ulama kita rahimahumullah ya, agar seseorang itu uh, tidak apa sembarangan dalam berucap yang bisa mengakibatkan dia jatuh dalam berbagai pelanggaran hukum termasuk dalam bab kita akhirnya membuat dia bangga diri ya akhirnya membuat dia bangga diri disebutkan riwayat yang lain oleh <coughs> penulis rahimahullah Wali Ahmad bi sanadin jayyidin 'anil Harith ibni Muawiyah annahu qala di Umar Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus dari Al Harith bin Muawiyah annahu qal bahwa beliau mengatakan li Umar kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu innahum kanu yurawidunani 'alal qasas sungguh wahai Umar mereka itu orang-orang merayu-rayu aku untuk mau berbicara di hadapan mereka ya menyebutkan kisah-kisah cerita-cerita di hadapan mereka mereka merayu-rayu aku supaya aku mau seperti itu. Fakala Umar mengatakan kepadanya, "Akhsha an taqussa fatartafi'a 'alaihim fi nafsik." Saya khawatir kalau kamu bicara di hadapan mereka, menceritakan kisah-kisah di hadapan mereka, fatartafi 'alaihim fi nafsik. Maka kamu akan merasa tinggi melebihi mereka posisimu ya kamu akan merasa lebih tinggi di hadapan mereka thumma taqussa fatartafi' kemudian kamu akan bercerita lagi ya majelis kisah majelis cerita cerita lagi tentang ini tentang itu kemudian kamu merasa tinggi lagi merasa lebih dari para pendengarmu hatta yukhayyal ilaika annaka fawqahum fi manzilati thuraya sampai-sampai bisa terhayalkan terbayang olehmu bahwa kamu kedudukanmu di atas orang-orang itu ibarat thuraya bintang gejora itu tinggi sekali merasa seperti itu di hadapan orang-orang fayadhauka Allah azza wajalla tapi justru Gara-gara itu Allah kemudian merendahkan kamu. Tahta akdamihim terinjak-injak oleh kaki-kaki mereka yaumal qiyamati di hari kiamat kelak biqadri dzalik seukuran dengan perasaan tinggimu. Nauzubillah min dzalik. Nah, lihatlah di sini Umar radhiyallahu anhu ya memberikan suatu bimbingan dan nasihat kepada orang tersebut. Dan orang tersebut Ya ini kita lihat ya betapa hati-hatinya juga tidak langsung kemudian ketika diminta ayo kamu bercerita ya di majelis kami walaupun itu hanya isinya kisah-kisah dia nggak mau langsung menuruti beliau minta apa bimbingan Umar radhiyallahu anhu maka Umar memberikan gambaran perlunya ini kehati-hatian ketika seorang seperti itu di hadapan orang lain mungkin sekali akan muncul dalam dirinya perasaan-perasaan itu al-ujub bangga diri merasa dirinya lebih baik merasa dirinya lebih utama daripada orang-orang yang lainnya nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar radhiyallahu anhu nah sehingga ketika orang itu sudah punya perasaan seperti itu dan kemudian merendahkan orang lain dari bangga diri berkembang menjadi sombong maka hukuman bagi orang yang sombong justru di akhirat kelak akan diinjak-injak orang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Apa yang dia rasakan di akhirat berkebalikan dengan apa yang dia inginkan di dunia. Ketinggian eh, yang dia cari justru kerendahan yang dia peroleh. Walil Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Lau lam tudnibu la khiftu 'alaikum." Ma huwa asyaddu min dzalika al-'ujub. Lau lam tudnibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, Justru aku sungguh-sungguh khawatir terhadap kalian dari sesuatu yang lebih parah, lebih dikhawatirkan daripada dosa itu. Yaitu al-ujub sifat bangga diri. Nah, jadi ikhwan Fidin rahimakumullah e, ternyata ya dosa itu ada hikmah-hikmahnya ya, walaupun dosa itu tetap dosa tapi ternyata ini hikmahnya. Kita tetap tidak boleh meremehkan suatu dosa. Kita tidak boleh menyengaja berbuat dosa. Dosa ya tetap dosa, tapi kita lihat bagaimana apa hikmahnya kok tetap saja manusia itu berdosa? Dan Nabi mengatakan kullu bani adam khata. Semua bani Adam ya sering berbuat salah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang berbuat dosa. Kemudian istighfar. Nah, ternyata dalam riwayat ini disebutkan apa hikmahnya kok manusia tetap saja berbuat dosa. Justru kalau tidak ada dosa kata Nabi, ku khawatirkan pada kalian sesuatu yang lebih, yaitu apa? Sifat bangga diri. Nah, ketika nggak pernah berbuat dosa merasa ah, sudah sudah bertakwa kepada Allah. Ya, sudah beriman, beramal, sudah tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal belum tentu. Ya. Dan ketika muncul sifat-sifat seperti itu, ah jatuh dia dalam bangga diri. Ya. Padahal bangga diri itu sendiri merupakan suatu maksiat yang akan berakibat kepada hal-hal yang buruk yang lain yang berbahaya. Nah, jadi uh, ini diantara hikmahnya dengan adanya dosa yang dilakukan oleh bani Adam, mestinya dia menyadari. Ya, kita masing-masing kita, semua diantara kita oh, pernah berbuat dosa sedikit atau banyak, dan nampaknya banyak semua dosa-dosa kita ya. ya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil ya ilah manusia ya kita ternyata banyak salah banyak keliru banyak berbuat dosa kalau tidak diampuni Allah azza wajal maka ya hukuman yang akan kita terima Allah azza wajal ya'fu an katsir banyak memaafkan ya Allah azza wajal banyak memaafkan kalau tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal sudah hancur-hancuran kita. Dunia ini dan kita masing-masing sudah hancur-hancuran. Nah, jadi supaya tahu bahwa kita ini makhluk yang seperti itu jangan bangga diri. Jangan sok ya, apa merasa dirinya tinggi, merasa dirinya orang yang sudah e, betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sementara hakikatnya terus salah terus berdosa. Ya, hampir setiap hari atau bahkan tiap hari kalau kita perhatikan ada saja salahnya kita. Mungkin omongan, mungkin perbuatan, mungkin keyakinan terhadap seseorang. Ya, dan susah kita hitung, ya. Nah, itulah ikhwan fillah rahimakumullah sehingga eh, disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Al Fauzan fidallah Fal mudnib at-ta'ib khairun minal muti'il mu'jab. Ya. Seorang yang berdosa tapi dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla masih lebih bagus daripada orang yang taat tapi bangga diri. Ya. Mungkin dalam pandangan orang wah, dia orang yang taat, orang yang taat rajin ibadah pandangannya orang tapi masalah perasaan kan dia sendiri yang tahu kalau ternyata dia bangga diri dengan ibadah-ibadah itu ya bangga diri ya lain dengan seorang berterima kasih bersyukur kepada Allah bisa beribadah ya dengan perasaan seperti yang tadi kita sebutkan ada kekhawatiran ada harapan nah ini bagus tapi kalau dia banyak ibadah kepada Allah dan dia bangga diri. Kata Syekh, yang dosa dan taubat menyesal masih lebih baik daripada yang taat tapi berbangga diri. Ya, dulu sebagian ulama mengatakan la'an uh, abita naiman thumma usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman thumma usbihu mu'jaban saya di malam hari tidur tidak melakukan sholat malam kemudian bangun pagi dalam keadaan saya menyesal ya kenapa kok nggak bangun semalam ya kenapa saya nggak sholat semalam ini bagi saya lebih saya sukai daripada saya semalaman sholat Kemudian masuk waktu pagi berbangga dengan amal saya Ya, bangga diri dengan sholat malam saya Ini ucapan sebagian ulama dulu Karena bangga diri itu sendiri sudah Perbuatan dosa besar yang mengkhawatirkan Ya, e, Seperti yang diingatkan oleh Syekh Saleh uh, eh, hafizahullah di sini walidarik lamma ta'azzama iblis bi nafsihi halat alaihi la'natu wattardu min rahmatillah oleh karenanya ketika iblis bangga diri uh, akhirnya laknat pun uh, menimpa dia ya dan dia pun diusir oleh Allah azza Wajal dari rahmatnya dan ketika Nabi Adam tawadhu ya bertawadhu kemudian mengakui dosanya, Allah Azza wa mengampuninya dan mengangkat derajatnya. Nah, inilah uh, hakikat ya sifat-sifat yang ada dalam diri-diri kita. Makanya Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan orang untuk tawadhu dan jangan beranggapan kalau tawadhu artinya kehinaan, artinya kerendahan. Tidak. Nabi SAW mengatakan Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi betul-betul lillah karena Allah dia tawadhu. Ya, karena Allah dia tawadhu bukan tawadhu demi manusia. Ya, tapi karena Allah, demi Allah, maka justru Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, mungkin orang menghina, mungkin orang melecehkan. Dia tetap uh, menghiasi dirinya dengan tawaduk maka dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa dan di kemudian hari orang pun akan tahu ya, orang pun akan menghargai dia ya, karena Allah Azza wa akan membuat orang-orang cinta kepada dia karena sifat tawaduknya karena dia dicintai Allah, maka orang-orang pun pada akhirnya akan cinta kepadanya. Nah, demikian ahibati billah rahimakumullah eh, bahaya dari sifat al-ujub bangga diri. <clears throat> Ya, semoga Allah Azza wa Jal uh, melindungi kita dari sifat bangga diri tersebut, al-ujub. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menghiasi diri kita dengan at-tawadhu' <clears throat> ya, sifat tawaduk dan sifat-sifat mulia yang lain. Ya, sehingga kita terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Ya, mendekati waktu maghrib kita persiapan salat maghrib insyaallah kita lanjutkan pada maghrib pada pembahasan yang lain. subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين